إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين شهادة من عبد رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي fillah rekan sahabat-sahabat para mahasiswa rahimahullah taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan demikian banyak kenikmatan mengatakan kita semua sehingga kita bisa menaikkan dan melampaui hari yang ke-10 dari bulan Muharram yang dia adalah bulan per pertama dalam kalender Hijriah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan sehingga Nabi mengatakan Syahrullahi al-Muharram dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini ada siam Asyura puasa di tanggal 10 dan juga yang dekat untuk menambah dengan yang ke-9 sehingga lengkaplah bila ya kita semua kemudian mampu untuk menunaikan semua yang ada dan terutama ada dalam bulan Muharram yang mulia ini. Kemudian juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Syukur sebagai hamba-hambanya yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melihat Islam sebagai agama kita. Untuk mengenal kembali Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Dan juga dimudahkan untuk bisa mengenal Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Islam yang kita ketahui Fatihullah adalah perkara yang sangat penting dan kita semua. Karena manusia tidak akan bahagia, tidak akan bisa menyembah petunjuk tanpa bisa. Sebab Islam itu adalah ibarat daripada hudallah. Petunjuk Allah Subhanahu wa Yang pernah sampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika mengisahkan kisah Nabi Adam dan Hawa yang melanggar Larangan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia ini. Waktu itu ada dan Hawa itu dengan bahagia, dengan tentram di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hikmahnya Allah Subhanahu wa taala Allah uji Adam dengan satu larangan karena mendekat sebuah pohon. Yang pohon ini ada di sana. Hanya saya, satu lah. Dan manusia memang punya sifat dia jarang pengen tahu itu apa. Manusia itu bila jarang apa pengen? Pengen tahu. Sehingga semua eh, larangan itu menggoda manusia untuk menabraknya. Ditambah dengan adanya godaan syaitan yang mengatakan atbiyukum ala syajaratil khuldi wa mulkan wa mulkan la yakni. Mau nggak kau Adam saya berikan kata medis petunjuk tentang pohon kekekalan. Saya kan nggak mau tinggal seperti itu. Apalagi kalau ada bisa mengerti bahwa ia akan dikeluarkan ke dunia sebagai khalifah fil Maka otomatis ungkapan seperti ini ya, menggoda Adam dan Hawa untuk mencoba memakan mendekati pohon tersebut. Coba mendekati pohon tersebut. Kita dua mungkin layaknya dan kerajaan yang tidak guna. Maka ada bin Hawa mendekati. Ketika mendekatinya, otot akan terkena. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala wala taqrabu hadhihi syajarah. Dan juga yang lain bukan wala taqrabu zina, wala taqrabu zina. Jangan dekat zina. Sebab begitu mendekat ke zina akan mudah tergoda untuk mengamalkan perbuatan zina tersebut. Ini semua yang ada perintah wala taqraba menunjukkan bahwa bila mendekatinya maka hampir dipastikan atau mendekati ya, satu hipotesa akan masuk dalam larangan tersebut. Ini kesamaan perintah larangan. Pertama, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ini wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekatinya. Tapi Adam digoda oleh iblis untuk mendekati pohon tersebut. Ketika mendekati pohon tersebut, maka akhirnya Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Israiliyat yang belum jelas keabsahannya bahwa Hawa makan buahnya ya, sampai ke dadanya sedangkan Adam hanya sampai tenggorokannya tapi ini kisah belum sabit ya belum ada nas yang sahih dari Rasulullah saw. Alaihi Wasallam saya ketahui Allah Ketika Allah perintahkan turun, kulna bitu, kulna bitu, turunlah kamu wahai Adam dan Hawa kemana? Ke dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, yang menunjukkan bahwa surga ada di atas dan dunia ini di, bawah. Dan betul dinamakan dunia karena di bawah. ad itu kalau terlihat dari bahasa Arab dari gunung Kalau tepat dia di bawah, kalau zaman dekat. Sehingga dunia ini adalah sesuatu yang dekat dengan kita ini dan jadi di bawah. Berpesan Allah Subhanahu wa taala pada Adam dan Hawa, "Fa imma ya'tiyannakum minni" akan ada dari buah Adam yang akan mendatangi kalian. Mudah petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam wahai dan kau engkau berdua dan juga anak cucu kamu berdua membutuhkan petunjuk membutuhkan petunjuk apa petunjuknya Islam ya. yaitu petunjuk Allah yang sumbernya kepada kitab suci dan contoh para nabi alaihi wassalatu Dan semua agama para nabi adalah agamanya Akhirnya ketika penyihir Fir'aun kalah dari Musa mereka mengatakan inna minal muslimin kami kaum ya kita agamanya apa? Demikian juga makna Islam yang ada adalah Islam lillahi Islam lillahi بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terikat dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala serta berlepas daripada kesyirikan dan pelaku dan ini agama Nabi seluruhnya dari Adam sampai Muhammad saw. Sehingga Nabi menyampaikan berarti dengan satu anggap satu satu kabar disebutnya Kata beliau, anak wal anbiya abnaul alat. Aku dan para nabi semuanya adalah bagaikan anak satu bapak lain ibu. Apa namanya? Dalam bahasa Indonesia. Nanti nggak mesti. Saudara tiri, hmm? susah bahasa saya susah. Pokoknya belum tentu bahasa saya. Yang saya tahu dia adalah anak anak satu bapak lain namanya Abnaul Allah kan sekandung si ibu si bapak jadi ya. ada ada ah syafi ah lil ab ah lil um kalau kita enggak kalau enggak kandung apa kiri ya serah mau anak satu ibu atau bapak sama saja anggap sama yang penting adalah di wahid agama kami satu nah, agama kami satu bin Ahmad sallallahu alaihi wasallam wa ummahatuna serta jadi bukan yang beragam. Artinya bahwa dalam hal tauhid inti semuanya sama. Dalam kaifiat cara ibadah baru ada bedanya. Ada bedanya. Kalau zaman dahulu khotibillah tidak boleh ada orang bersuci dengan apa? Debu. Kita boleh dengan kayamu. Dulu setiap agama selain Islam kalau ibadah harus di mana? Di tempat ibadahnya. Enggak boleh di luarnya. Kita boleh di mana? Nah, di pantai kita, ya enggak. Waktu subuh, waktu subuh atas, belakang apa? Luar boleh. Enggak harus di dulu, hari ke Sehingga Sebenarnya juga dalam syariat Nabi, Nabi Yusuf boleh kepada orang orang tuanya. Muhammad tidak boleh. Barisan kan? nggak Tidak boleh. Menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang dibutuhkan semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Inna ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya barang siapa yang itu petunjukku fala khaufun 'alaihim wala hum Tidak ada padanya rasa takut dan juga sedih. Kemudian ini diterjemahkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah sekarang ayatnya Toha. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia fala yadillu tidaklah sesat wala yashqa dan tidak sengsara. Demikianlah. Seorang itu akan aman bila bersih. Tidak tolak. Jadi seorang itu akan, akan, akan aman kalau punya ilmu dan akan sesat kalau tidak punya kaya tadi. Al-Balal kata ta'ala itu maksudnya adalah berbuat tanpa ilmu maka tersesat sama kayak antum berjalan tidak tahu arah tidak tahu apa tujuannya serpelesat sesat ya. ada juga yang dia kebalikannya dia punya ilmu namun tidak mengamalkannya namanya ghaib al itu artinya dia itu memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk berbuat namun enggan berbuat Tolak sebabnya adalah kebodohan, sedangkan rai sebabnya adalah mengikuti hawa nafsu. Dan manusia ini punya ini dua bibit namanya bodoh dan yang kedua lah Ikuti hawa. Orang yang dia itu tidak bodoh, tidak bodoh, artinya dia pintar punya ilmu maka dia aman dia akan aman, nggak takut apa-apa. Sebab semua ya, ada pengetahuannya. Ya, antum ngebom juga nggak apa, nggak takut sebab tahu ilmunya sehingga pas pada arah ini tujuh. Jangan ngebom arahnya apa? Salah. Misalnya. Demikian juga ketika antum belajar bedah perutnya apa? Orang bedah semua maunya pada pengetahuan maka apa? Timbul takut silahkan selaku praktek beda tanpa pengetahuan tanpa ada mantep ilmunya mesti apa Lebih nah, nanti nggak lurus nggak nah, berani Jadi kalau aku punya ilmu yang mantap yang mapan seperti para pakar misalnya spesialis dan bedah itu nggak lihat bisa tanpa lihat bisa garis saya yakin tanpa lihat malu di sana bisa pas lurus ya sobekan sobekan kenapa karena dia aman tidak ada rasa takut di hati yang untuk nah. berani sehingga Islam itu sangat memperhatikan adalah ilmu ilmu itu mana sebenarnya petunjuk Allah Subhanahu yang kedua mengikuti hawa nafsu akan menimbulkan kesedihan, kepedihan. Contohnya, antum lihat masyarakat saudara kita di Sumatera, Kalimantan, kenapa? Apa yang mereka kerjakan? Marah-marah? Apa memadamkan apinya? Marah-marah di mana? apa lagi ya marah-marah Subhanallah mereka semua yang dekat bawa air bawa air semuanya ke tempatnya kenapa api bareng-bareng dengan yang ada itu seru kan? bisa nggak memadamkan perlu Riau semuanya itu total semua memadamkan apinya bisa nggak penduduk Sumatera Selatan semuanya ah, bawa kayu bawa besi motor apa? Ah. madam kanan bisa nggak ya? padam bisa sudah mau hmm. mengharapkan dari pihak pemerintah untuk mengambil berapa jumlahnya tentara yang ada berapa jumlahnya polisi yang ada dan berapa jumlahnya nggak cukup itu semua Ya, jadi kalau semuanya ikut bareng-bareng Indonesia, sampai di itu untuk bela wajib bela negara. Karena semuanya pengen apa di rumah. Coba ada di sana ke zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua laki-laki berjihad keluar keluar semua. Laki-lakinya berjuang memadamkan api anak bayinya karena selama bayi asal. Sebenarnya demikian keadaan kita ya, yang mahasiswa kamu tahu, nah, yang laki-laki pengennya kan di ruangan asing semuanya begitu. Kemudian membangun mana, bantuan mana, bantuan mana. yang ketiga itu sudah tidak ada yang mau pada enam Sedikit jangan bisnis. Padahal dia tahu bahwasanya yang mampu memadam adalah air. Dan air bila di atas munculnya gampang padamkan api kecuali dari bawah. Saat air dia dari atas kan dia akan apa? Masuk ke dalam tanah langsung. Kalau gambut bahasanya bisa dalam basahnya bukan hanya luarnya aja ini luar nipati kena angin itu lagi nah bisa yang negara Islam ini baru hari ini minta apa hmm. nah, ya. harusnya setiap tahun era daerah-daerah sudah mulai pak ekspos sejak awal mereka mengalami lah kebakaran demikian banyak dan cuma orang Indonesia panjang. Lalu salah siapa ini semuanya? Apa jawabannya? Siapa Nah, saya semua. Salah semua. Yang atas sibuk sendiri, hmm? yang bawah nggak tahu diri selesai maka ilah namanya pak sudah jahlun kemudian iya. namanya terlalu mubin ya. sudah ikut syahwat ikuti lah. bodoh lagi artinya kalau pinter kenapa nggak dari dulu kita matikan sebelum nah. oh itu ulah mengulas sebagai manusia oke okay. sebab tapi apakah manusia yang berulang tahu paham itu sana, apinya, kan enggak. Pahamnya saya bakar paling dua hari habis. Atau sudah ber ber ber masih hujan lah, Ya, September, Oktober, November masih hujan, Desember masih Ternyata lockdown masih Sampai hari ini nggak hujan Dan dia pun tak semua riau Pekan baru sampai Dumai aja. Dumai, Duri Kesana ke, ke arah Rahil Tak masalah Kenapa? Banyak hujan Banyak Seandainya ini ulah manusia semata-mata Maksudnya lah Kesebuat ke mana? Maka Pak Tadu Ya'udin Lihat, ambil pelajaran Nah, mungkin itu adalah satu musibah Allah berikan untuk menegur kita semua, untuk bertobat kepada Allah. Tunjukkan kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Islam. Ada siswa, karena kan siswa Setiap hari kalau perlu sampai Allah berikan hujan dari Maka kefalayatin dua layasqa. Sehingga mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk ilahi maka akan yadillu wa Akan sesat dan akan apa? Dan nampak hal ini sebelum mereka mati sudah nampak susah, susahnya mereka. Ya. Statementnya juga demikian, susah dimengerti orang-orang yang tidak mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa Ya Ya, alhamdulillah Indonesia. Untuk kita berkata kembali, kita adalah Indonesia. Bukan untuk mengeluhkan Indonesia, tapi untuk melihat apa yang bisa kita berikan untuk mereka, untuk mereka banyak tokoh-tokoh yang tokoh sudah tidak lagi hidup ditunjuk Allah Subhanahu membuat statement yang tidak karuan dari Malaysia Nusantara sampai masuk Islam dan yang lain-lainnya bahkan sekarang merubah fotonya kan Hasim Ash'ari yang dibawa tanpa alimnya, tanpa apa? Solehnya apa? Jagoan dari setelah dijebol, gimana kira Tidak dapat kiainya, nggak nampak solehnya, nggak batas kalau saya, ya. Dan tidak tersinggung sama sekali. Ya. Nah. tetapi kalau sampai kita menyalahkan dengan raja salah terus marah perang itu mungkin juga karena itu yang sebelumnya ada yang mengatakan bahwa itu sebarah kebodohan semakin panjang yang berjalan semakin goblok prokes akhirnya melintir ya dan terus semuanya jadi kita diuji terus begitu diuji, diuji terus harus bersikuh dengan mereka dan enggak sebelum ngaji agama Islam. ya? Itu tidak masuk akal sebelumnya. Tapi manusia kita dibuat oleh Allah atau apa? Yang nah, demikian sehingga kita tidak sebenarnya ada Islam yang sesungguhnya. Maka saya katakan bahwa Islam itu sekarang ini kalau muslim lebih untuk mana Islam ya Rasulullah Islam Alaihi Wasallam dan Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam sekolah menambahkan dengan ayat yang berikutnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma Barang siapa yang al-dikri Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku Maksudnya adalah yang tidak mau menoleh, tidak mau perhatikan, tidak mau pelajari petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan sebelumnya. fa inna lahu ma'isyatan dhanka maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit apa yang itu sempit artinya makannya banyak nggak kenyang nah sempit uangnya banyak nggak pernah kaya sudah sudah punya segala-galanya tidak nggak masalah itu harus pilih. Bayangkan sudah punya pulau, sudah punya pesawat terbang, sudah punya macam-macam. Nah, Terakhir apa? Bunuh diri. Bunuh? Putrinya panas. Nah, mewaris sekian banyak kekayaan yang kalau dijual ke Indonesia semua itu bisa bangun lah. Indonesia. Apa ujungnya? Mati. Bunuh. Mengenaskan. Yang tenar dengan nama mengkis dunia, mendunia. Ya. Terkenal, jalan negara. Merasa asing, merasa sendirian. Ya. Minum sampai apa? Oper, dosis Kalau orang itu merasa banyak kawannya, nggak perlu juga orang tidak punya. Aku perlu kompor, gak perlu obat, gak boleh Banyak kawannya. Hah? Sedih ketemu kawan bahagia. Nabi bahagia ketemu kawan tambah bahagia lagi. Kenapa kan a'rada an zikri Berpaling daripada hari Petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu maka dia akan hidupnya sengsara hatinya sempit nerimanya paling banyak bunding hmm? seperti mana? apa kurang mereka? antum dan kerjanya orang Jepang negeri saya pernah tinggal sepekan di Kobe dan perempuan Jepang jalan kayak kita perlu mengasalkan tiga langkah. Perempuan, pernah laki nah anak tambah Jadi mereka berebut jam itu tepat waktu dan teratur merah hijau ya hijau merah yang ini bukan bukan bukan dulu ya manusianya kasih aku merah kamu hijau manusianya kalau kita mobilnya dia, manusia nggak pakai lampu merah, hijau terus manusia. Di sana itu manusianya kena aku merah, lampu hijau. Sepi jalan, ada bisa sama sekali, ada bisa sama sekali. Merah berhenti semua, rame berhenti. Apa kuenya banyak rame semua? kerja bangun tidur kerja ya pulang-pulang diskotik minum sakit capek masuk rumah mandi tidur bangun lagi kerja nggak mandi mereka sekali mandi kan negara waktu apa ujungnya cuma bahagia sengsara jadi yang dikira kalau aku hidupnya kerja pagi kerja siang kerja malam kerja itu bahagia mesti tapi juga pengangguran juga bang Susah nah, bangun tidur ngelamun pagi-pagi main burung capek jalan-jalan itu mah mau jalan raya juga udah raya berapa meter nih ya nah, enggak sore itu juga capek ya, makanya saya ngomong antum kalau dunia ini capek semuanya Ya percaya atau jadi masuk sekarang capek ya enggak sudah dikerjai bayar ya Ustaz kita nggak ada perhatiannya ya nggak mau kerjaan nah nggak ada capek nah, dapat pekerjaan capek nggak capek selama menunggu satu dan minggu tiap kali tunggu tuh dua hari tuh Karena libur kasih cuti dua pekan masih kasih dua bulan cuti capek hmm. kerja terus juga cuma masih. maka yang tidak tahu petunjuk ilahi mesti ada akan capek pertama dia gak siap kalau capek kayak tahu Ustaz tahu gak capek akan apa? Berkata Allah eh, walaqad walaqad khalaqnal insana fi kabad Islam. Dan sungkan penciptaan manusia dalam keadaan apa? Capek. Susah. Capek. Nah, lagi bujangan capek. Setelah kawin capek juga. Enggak punya anak ribut. Nah, saya punya? Punya anak enggak? apa Quran? Antum dia nganggur, makan terus, terus. Ya? Sebentar semuanya, kalian akan katakan semua. Sampai perbuatan yang dikatakan paling nikmat. Ada yang mau bayar semalam minyak miliun, satu juta dibayar mau. tapi enggak, sampai kau biologis, capek nggak? Capek atau nggak tahu kan, mimpi aku malam hari mimpi, nah mimpi basah, terus ya. segala orang bayar mahal capek. Jadi rakyat jelas capek, pengen jadi jabat, bayar 2 miliar jadi bupati. Terakhir apa? Capek itu. Mesti yang paham bahwa yang capek dunia ini dia siap. Bangun subuh siap. Sesama aja. Bangun dan bangun Capek. Ah. saat subuh berjamaah capek. Sama aja bagi dia. Enggak juga capek juga. Sehingga karena terlihat kaum muslimin ketiga hariannya itu variasi kerjaannya sehingga enggak capek terasa. tersebut sedikit pergi kerja seluruh dipanggil apa istirahat dikit lagi ya. di masjid tenang nggak mikirin macam-macam terus begitu sehingga nggak terasa hari berdana cepat jadi kan harus sampai nama maka kalau antum sering nggak capek di mana tinggalnya di surga tapi tidak bisa berapa capek sehingga capek apa itu konsekuensi hidup di dunia Kemudian fa'inna lahu ma'isyatan dongka. Itu di dunia. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati Dan kami akan mengucap kalian wahai orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah pada hari kiamat dalam keadaan bunga. Kemudian mereka mengeluh. Qala Ya Rabbi, lima hasyatani Wahai Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wakat pun basiro, padahal aku punya melalui matanya bisa melihat di alam mahsyar dia tidak akan bisa melihat gelap semua hanya mukmin yang punya lah cahaya bisa melihat demikianlah mata kita kita punya matanya yang kekuatan cahaya namun tidak akan berfungsi bila tidak ada cahaya dari luar Buktinya antum di antara Afrika orang Indonesia malam hari apa yang tampak? Apanya? Giginya dikempat. Apanya? Matanya kelihatan. Karena ada sinarnya. Tapi ia nggak bisa melihat kan? ke depan. Itulah manusia. Manusia kemampuan, punya akal, punya mata, tetapi ini semua tidak mampu tuh ya gunakan tanpa lah Cahaya dari dari luar. Demikian juga kita semua kita punya pikiran akal yang cerdas dan jenius, ya itu hanya kemampuan yang tidak akan berfungsi tanpa ada bantuan sendiri dari luar dari Allah Subhanahu Jadi kisahkan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an al Kata Allah Subhanahu wa taala, kami bangkitkan kalian dalam keadaan nah, dan betul Karena mereka mengatakan ya Rabbi lima syartanya amat. Kenapa saya buta ya Rabbi? Pokok pun terbasir. Padahal aku melihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Sederhana. Keadaan kita demikian Atas Atat keayatnya datang ayat-ayat kami yaitu Al-Quran dan Sunnah dan juga ayat-ayat kaumnya alam semesta di antara aku lihat di antara ayat Allah yang saya lihat ada di cerita adalah atau di hadis paham yang saya ya? bisa tahu ya apa namanya nyamuk itu nempel terbang Sisanya bisa dia pasangan ini. Hah? Yang menjawab dia kakinya nempel satu dua, yang lainnya duanya nempel kayak kita. Kok bisa punya makanan? Nah. Semut nggak mau dia. Mau masuk? Nah, yang sama-sama merayap. Kalau semut mudah makan dia. Ya. Karena makannya lebih digunakan lebih lebih cepat itu dari semut. Tapi nggak mau makan semut Mau Maunya apa? Nyamuk saya mau. Ya dari antum serakah antum bagaimana mungkin cicak seperti itu bisa makan Ya. Nah. Menurutkan Masuk nggak? Apa sih kuncinya cicak itu kalau bisa makan? Sabar. Sabar. Kenapa? Karena nyamuk itu kalau sudah kenyang tidak mau terbang. cek ya, atau buat sensus. Ya. Nyamuk yang kenyang itu terbang apa? Nempel tembok. Nempel tembok. Sehingga tidak kalau makan bukan makan nyamuk yang tidak punya isi makannya paling banyak isi apa yang dimakan sama nyamuk darahnya antum dan dari mana darah sering makan yang paling paling banyak itu isinya darah ya kata orang medis ya. katanya kita makan banyak itu semua akan dapat oleh oleh darah kita ya enggak gizinya vitaminnya mineralnya ya, protein sebagai ya? darah sehingga darah ini apa? Banyak sekali kandungan gizinya. Samanya bermakan. Subhanallah, antum yang nempelnya pelak bisa nggak? Susah. Gak mesti. Bisa nggak? Dia nggak usah pakai tangan dia. Tinggal lah Lidahnya masuk bisa nangkap nyamuk tersebut. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu kesabarannya sang kita ini subhanallah ya, kesabarannya kita harus ambil pelajaran sabar dia ya, menunggu kapan nyamuk minum darah manusia ya, sabar dia ya. diam cari yang enak begitu manusia dimakan darahnya dari sang nyamuk nyamuk apa nempel dalam proses mengolah darahnya Nyamuk tidak punya darah. Dia di darah untuk Makanannya dia agar bisa bertahan hidup. Kemudian alat kita dimakan. Maka kita makan darahnya antum semua. Tapi antum bisa sama nyamuk, tidak sama cicak. Hmm, cicak kan makan, tuh makan sedikit. Enggak, tak ambil sama. Nyamuk sedikit makannya. Tapi apa? kenapa cuma sama nyamuk nggak paham bisa, nah ini yang artinya bahwa manusia itu bila menurut Allah Subhanahu wa taala akan bersabar baik wa kada kadzalika tatka ayatuna fanasita kamu lupakan kamu tinggalkan ayat-ayat kami tersebut tidak dipikirkan tidak ditelaah tidak dipelajari ya? tidak diamalkan tidak, tidak diikuti petunjuk-petunjuk maka demikianlah ketika ada orang pada kami kamu tinggalkan wa kadzalikal yauma tunsa demikian juga hari ini kamu saya tinggalkan ada orang melakukan karena kamu tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah maka Allah tidak perhatikan kamu lagi al jazamu min Selamat batasan kesulitan amal perbuatan yang kita punya. Jadi kita bagaimana dapatkan bahwa semua orang yang ingin dapatkan kebahagiaan butuh Islam, butuh kembali melihat Islam. Dan kaum muslimin lebih butuh lagi sakit. Kaum muslimin lebih butuh lagi dewasa ini untuk kembali kepada Islam. Kok bisa Ustaz? Sudah muslim kok masih butuh Islam? Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pada 15 abad yang lalu pernah mengatakan إذا رضيتم بالزرع واتخذتم أذنب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه Apabila kamu berdua dengan pertanyaan Apa tugasnya? Dengan ini. kalau penjelasannya berhabis bahwa menggunakan zahar Zahar itu yang jelas Itu kalau antum sudah tanpa padi, Kira-kira kalau antum saya itu Cuma lihat ayatnya nah, Ada ayatnya Kesalahan lagi ada pun sudah punya pulang nanti. Sudah pak merasa mapan Ya, Masalah mapan dengan dunia ini dan yang namanya petani tidak ingin pergi. Antum ada yang petani, orang tua. Petani banyak pergi atau banyak jam di rumah? Jangan pergi mas. Nah, sawah selesai di rumah sampai ngopi ngeteh ngobrol dan mengikuti ekor ekor kerbau hati. Artinya sudah hidup dengan dunia dan semuanya dunia. Pokoknya semuanya sebenarnya dunia. Sampai cita-cita tertingginya -cita Dunia. Tanya anak-anak, kan juga tanya apa kesan? yang tertinggi. Jawabannya ada di neraka terkait dunia, orang kaya pada dunia. Jarang yang mau mau ini itu apa? Surga. Jarang kan? Pernah kita sama guru kan? Nah, kata kita ditanya dokter insinyur lagi sama kayak tadi dulu saya pengen insinyur teknik nah, kemudian tadi nggak sampai ya. lolos nggak lulus artinya yang jadi perhatian orang tua dan juga adalah dunia Coba diadu oleh kita semuanya Antum datang ke sini pengajian Saya kasih makan enak Tak kasih hadiah satu orang sepuluh juta bisa Bisa Pahami gak sih? Hah? Jangan sepuluh juta Tiga puluh juta pahami gak? Hmm? hmm? Untuk Untuk Pak Yang mau buka bersama makan Saya kasih uang lima puluh ribu rupiah Diumumkan Pak pengeras ya. suara ini sini ada ya? Datang Cuma 50 rupiah Memang kita sholat berjamaah yuk kita buka di sholat jamaah Pahalanya adalah sekian sekian sekian sebanyak Allah. Mau nggak? Mau nggak? tidak mau. Nggak mau. Sama kayak petani. Sama persis. Ya enggak, Pak, itu ada proyek Pak, mega, ya, mega proyek, 200 ribu. Apa ada petani? mengambil yang dekat dengan saya yang saya lihat hasilnya jelas ini ibaratlah ahli dunia orang yang cinta dunia otomatis takut mah suruh maaf maaf ya Enggak jihad yang perang terlalu menakutkan Enggak jihad dakwah yuk bahan bahan kita bangun dakwah yuk ya kita dia teman-teman menjadi dan teman-teman sekarang bisa punya agama yang baik jadi ketika PKL ketika KKN bisa dakwah ya masyarakat karena kita punya ilmu agama yang baik ya, subhanallah saya punya murid semangat ya. ini juga kalah nah, kita bisa ngomong Gak bisa Mau ngaji nanti tak paksa saja, saya paksa kamu. Pokoknya kalau nggak punya murid satu, nah, lepas ini. Akhirnya punya murid satu aja, ya. ngajar bahasa Arab. Di KKN-nya, waduh, banyak fan sama diri. Bisa ngajar tengah bulan dengan hebat sampai ketika tamat KKN-nya tentara suruh dalam bulanan pengajian di tempat tersebut. Dan sekarang kerja di Jakarta, kalau Fatisnya datang di Jakarta, di menara apa nanti Awalnya plus tidak punah, kemampuan bisa kemasan. Dengan belajar tanda terus enggak, karena mantap lagi lagi mereka. Dan sekarang ketika aku berada di sudah pas harusnya pernah datang. Bingung ya, sekantor kan bingung semua mana surban lagi kan jamaah lagi. Kan. Akhirnya dia datang muncul khotbah. Sekantor aja kalian semua. Oh bisa kamu Gak apa-apa ngomong aja. Itu yang mau saya. Jangan yang Pengennya bagaimana saya itu pendengar setia enak ngantuk tinggal tidur, Hah? ya kemana-mana bebas nggak ada sumbangan nggak ada pengorbanan ya. nanti selesai sukses susah maka dengan wakaf kemudian jihad bisa dilihat jihadnya telah tinggal oleh apa akibatnya sallallahu alaihi wasallam maka kalian adalah kaum muslimin akan dikuasai oleh musuh musuh Pemimpin yang muslim, tapi yang masih adalah para lain. Terasa nggak? Terasa. Presiden yang pegawai. Loh, siapa bosnya dan banyak yang lain-lain dan Quran ini banyak negara banyak negara di dunia ini ya, yang mungkin hanya boneka bagi orang lain dan yang kedua sekali kalau yang kena yang berbuat berbuat berbuat masalah muslim, yang kena masalah non muslim ributnya minta ampun dulu dia satu orang kebunan di Banten mana nah. setengah bulan televisi menyerang apa kaum muslimin anak istimewa itulah itulah dasar ya, sampah Fatil Muluk dengan ajaran kerjanya mungkin ya masyarakat semua itu cara mana, Mungkin lagi cuma pada sesat. Coba lihat. Nah, ya. Muslimin dipukuli di Azikro Sentul. Mama nggak usah Dia diam Yang gue lah orang dan lain lain sebagainya. Ambon, jangan tanya berapa jumlah yang mati kaum muslim dibakar habis semua mereka. Gak ada bicara sama sekali. Suria. Hmm. Kalau ditanya mati, tidak tahu terus nanya siapa yang main tukang tidak mau jadi pak bu tidak ada yang bicara Saudi membantu Yaman ribut punya demo di mana-mana ya Rusia ya bantu Asad ada yang ngomong Hah? ada yang ngomong Padahal Saudi membantu karena permintaan dari rakyat Yaman dan punya perjanjian di mereka bahwa mereka harus saling membantu negara peluk. Yaitu pilih-pilih yang dibawa tempat-tempat yang khusus. Namun ini menunjukkan bahwa musuh lebih menang daripada kaum muslim. Inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini berita, ini berita dari Rasulullah. Bagaimana maksudnya? La yanzi'u. Allah tidak mencabut kerendahan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum sampai kembali ke agama kalian. Menunjukkan bahwa kaum muslimin dewasa ini buta apa? Kembali ke agama Islam. Yang mana? mana? Yang yang mana? Nah, yang pernah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini yang sekarang sedang dibakitkan oleh banyak ulama dan juga dipadamkan oleh banyak zuama, banyak pemuka-pemuka yang mengaku Islam ini memadamkan semangat kembali kepada ada Nabi dan para sahabatnya Ali wassalatu dengan berbagai macam cara. Ada yang cara liberal mengadakan semuanya benar kecuali yang ini kan benar. Paham ya? Semuanya benar katanya. Sudah bang? Quran dan Sunnah ya benar. Hindu betul, Buddha betul, jangan jangan betul semuanya. Ketika sunnah bicara, apa jawabannya? Wah ini cara teroris ini talis seperti loh, buat asmaul benar. Pluralisme mengatakan tidak yang salah. Semua hasil keyakinan dan pikiran manusia semuanya apa? Benar. Karena hak sih manusia dalam hati. Kata kita, gitu, kita benar nggak? Enggak, kamu salah kamu nggak mempan di Indonesia, subhanallah mempan. Akalnya masih lumayan bertahan, masih mau Ganti dengan apa? Nama besar. Apa slogannya? Satu. Ya, damai, beri anti kekerasan, beri Hah? Enggak boleh ya kan? Tokoh mereka yang pertama kali bah, nyalahi kaidah. Apakah sampul orang mengatakan Nabi Muhammad SAW belum dijamin surga? ya orang mengatakan Nabi Muhammad belum dijamin surga. Satu ya Kemudian tidak menyalahkan karena ah, sopan kita dan mengatakan bahwa semakin panjang jenggot semakin lemah goblok. Kata goblok aja tidak sopan. Ya, nggak sopan. Nuduh lagi ramai. Jangan depannya apa? Bodoh orang Mereka ngisi sendiri. Yang lain lagi. Hmm. Sampai untuk itu mereka eh, merubah gambar ya, yang orang yang dia anggap paling hebat se Indonesia. Hadrama Syekh Hasim Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita mengenal beliau. Tapi mereka menghancurkan namanya dan gambarnya saja. Dalam acara nasional yang hadir buat tokoh daerah, tokoh nasional yang mengatakan sudah jangan ribut ini prinsipil ya prinsipil jangan ribut sudah ini prinsipil Allah prinsipil dalam hati kedua orang prinsipil kenapa ribut kerja jenggot mereka nyalakan jenggot budaya Arab budaya Arab budaya Arab budaya Arab kita kan sama kasih amal. Kalau semua budaya Arab ini tidak boleh di Indonesia, maka nanti Al-Quran tidak mengajar bahasa Arab Maka apa? Takin. Jadi Bismillah dengan apa? Ba B I S r e, I lah. Jangan gitu. pakai apa? Ba sinin lagi. Nah Arab. Jadi isme apa pemahaman bahwa kita ini Islam bukan Arab hmm. ya. dan mencoba misah dengan Arab berbahaya bagi kaum muslimin pada ujungnya akan membuat mereka benci Arab dan ini pernah ditumbuhkan oleh Inggris untuk menghancurkan apa? Turki Osman sehingga adanya menggunakan bahasa Turki nggak bahasa Arab lagi kenapa? karena kita Islamnya bukan Islam jadi bukan hal yang bagus ya. ini lama sebetulnya dan mereka nyontek dari sejarah yang lama kita tidak pernah tahu sejarah ini yang berbahaya dalam jadi tadi dengan dengan kembali kepada agama kita agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ya Nabi ma'an alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya Fatih Bila untuk bisa sampai atau proses kembali kepada agama kita itu? Maka pertama yang kita alat, bagaimana caranya agar agama ini menjadi agama yang kembali murni sebagaimana dipahami oleh Rasul para sahabat dengan semua kaidah-kaidah dan penjabarannya. Artinya ada di sana kaidah-kaidah maslahat, masadat yang mungkin zaman lain nggak ada zaman sekarang ada. Misalnya zaman Nabi nggak ada sekolahan, nggak ada universiti ya kan nggak ada. Semuanya ngaji mana di masjid yang tua, yang muda, yang apa? kecil di masjid. Nah gitu. Apa yang mau kita katakan bahwa semuanya semua tidak menggunakan adanya fakultas fakultas tertentu, ya tertentu. Ya, pun demikian sama, Nabi pun demikian. Ada sebagai sahabat dan kasihlah tugas dari ahli perang contohnya bin Malik itu tidak dikenal sebagai orang ulama hadis tetapi hidupnya lah perang kalau perang jagoannya dia tanya tentang bagaimana malah musuh dia punya cara yang genius. sampai dikatakan bahwa tidak pernah beliau ini berperang kecuali pasukan yang menang sebenarnya menang atau selamat ini satu Bukhari ada yang dia itu masya Allah jadi ulang terus dia Abu Hurairah hidupnya mah belajar aja ngaji aja kerjanya nggak makan nggak apa ini ngaji Selesai ya tiga hari nggak makan Abu Hurairah ngaji kan ngaji susah nggak ya Hurairah kalau kita jangan sejam senang capek ya Abu tahu, Insya Allah, tiga hari anak makan ganti bernama dengan batu. Kalau tanah kuat, gunung di tidak di, di tanah. Sebenarnya Ya, eh, nanti kalau lapar mau kurang laparnya tempelkan itu ke tanah. Coba berkurang Kalau anjing kehausan, apa yang dimakan sama dia? Tanah agak bertahan lama. Ini pasti, Ya. Atau antum ganjil perut dengan apa? Dengan batu. Itu juga orang menahan lapar. Kalau punya puasa lapar sekarang ini ambil batu ganjil. Ganjil perut dengan batu. Bagaimana kita yang butuhkan ini kembali pada Islam? ya, dengan cara memurnikan agama tersebut agar nanti umat Islam melihatnya enak. Caranya kembali milah-milah mana yang hadisnya sahih, mana yang enggak. Tafsirnya mana yang sahih, mana yang enggak. Dipilah-pilah. Sehingga kita kalau belajar bukunya yang sudah di Mbak di, di mana ya? verifikasi ya, diverifikasi. Atau sudah di cek kembali, cek ulang mana yang keliru, mana yang salah, mana yang enggak, ya dipisah-pisah. itu keterangan ini salah, ini benar, ini tidak. Ini tugasnya para ulama. Tugas para ulama. Makanya jangan dicela mereka. Berat mereka. Ya, berat Hmm. mereka itu harus meminta Allah semua tugas yang enggak itu untuk itu semua. Tidak ngantor, tidak kerja di mana-mana, nakuni buku-buku agar apa? Bisa disampaikan kepada umat dalam kondisi yang sehat. Nah. Tugasnya kita sebagai para rakyat umum adalah apa? Belajar. Makanya Islam akan maju kalau ada proses belajar mengajarnya bagus. Jadi ini sejalan dengan kaidah umum bahwa negara yang maju biasanya sejajar dengan apa? Pendidikan yang maju. Saya ingat dulu tahun 90-an saya Mas UGM tahun 90 mas Mungkin sini ada yang berlahir ya Hah? Ada yang berlahir ya Saya masuk UGM tahun 90 PMD kawasan dan PMD Bukit PB Bukit Jaringan di Tunggul Daerah Banyak orang Malaysia yang datang ke UGM untuk belajar S1, S2, S tahun 90 tahun 2000-an tahun 2000-an banyak masuk UGM ke Malaysia ngambil apa? s 3 dan S3 Ternyata kita perhatikan di sana pemerintah sangat memperhatikan pendidikan lebih yang bahkan orang-orang yang mau sekolah dikasihlah bantuan agar mau sekolah. Lihat bagaimana mereka mengembangkan negara dengan apa? Pendidikan, penelitian dibiayai semua dibiayai oleh pemerintah. Sehingga naiklah dikatakan layakan sekolahannya ke sini menaik. Sehingga sekarang ini semua sekolahannya hanya buka penelitian asing, penelitian nah, di, di sekolahannya maka akan naik berarti di, di dunia. Maka tentunya Islam dahuluan. Islam dahuluan. Ya. Nabi memperhatikan KBM kegiatan belajar mengajar demikian katanya baik dalam sabda sabda beliau atau dalam amalan-amalan beliau beliau banyak mati ilmunya dan beliau banyak memotivasi orang untuk belajar ya, dan untuk belajar dan memuji mereka yang pintar terjadi ulama sehingga Islam itu dulu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan baik agama maupun yang lainnya. Sebab orang yang sudah ahli agamanya akan mudah untuk melihat yang lainnya. Sehingga penelitian, penelitian, penelitian akan dapatkan banyak hal-hal yang indah bisa. kita lihat bahwa orang Islam semakin banyak antum meneliti, semakin dianggap pintar. Dianggap pintar. Dianggap apa? Gak percaya? Silahkan. Sebagai data misalnya, punya penelitian misalnya 20 penelitian. Sama ya cuma 5. Mana lebih hebat? Yang 20. Ini yang 2, 20. Oleh karena itu, muncullah banyak tokoh-tokoh Islam yang tumbuh menjadi tokoh baik dalam ilmu syariat maupun dari ilmu yang lainnya. Cuma subhanallah yang ilmu lain ini ditutup dan karya Yang ilmu agama. Sehingga tidak nama Quran sebagaimana sekarang ini. Ya, yang ahli dunia akan apa? Maaf sampai ke puncak agama di bawah. Belum enggak, enggak agama yang diikuti yang atas. Sehingga akhirnya yang dimunculkan oleh musuh adalah orang-orang yang tidak pas. Ibnu Sina dimunculkan jadi orang tokoh hebat, padahal apa? Hanya punya buku tentang kedokteran yang itu pun masih banyak yang bisa ngalahin dia seperti Ibnu juga Ibnu yang bisa ngalahin dia sebenarnya. Cuman karena dia orang ya, orang itu Ismaili ya, maka dia tadi pojok oleh musuh Islam agar Islam tidak tahu mana yang benar hmm. jadi kan kita bahwa jadi kan kita bagaimana uh, Islam jadi sangat-sangat korip sehingga akhirnya muncullah tadi kewajiban belajar mengajar ilmu. Kemudian setelah itu karena Islam ini semakin lama semakin asing, maka orang yang bertanggung teguh dengan Islam juga adalah sehingga Nabi pun menyampaikan dalam hadis yang sahih ya. ini yang terakhir insyaallah yati ala zaman al sabiru fihim bidinihi kal qabid ala zaman akan muncul satu zaman nanti mereka yang sabar yang sabar menjalankan agamanya seperti menggam bara api. Ketika kita sudah kembali pada agama, belajar agama satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya, maka kita otomatis akan mengamalkannya. Ketika mengamalkannya, mulailah ada godaan pertama karena hawa nafsu zaman ini masya Allah fitnahnya juga gitu. Perempuan zaman sekarang kayak zaman dulu, nah, zaman dulu perempuan didekati lari ya. Dan sekarang antum yang lari, antum kan? Para Ustadz kali ini dikasih hotel di Jakarta oh, Ahmad enggak? Apa maksudnya? Jangan sampai malam diketok tidur itu kamarnya. Tok, tok, tok, tok, tok. Siapa? <laughs> Saya. kan? Itu kalau begitu itu langsung nelfon bukan itu aja pindah hotel. Artinya demikian parahnya godaan ini zaman sekarang. Uang pun demikian gampang didapatkan dalam sana. Tiba zaman dulu ya. Zaman dulu saya makan kolor satu biji empat orang. Kalau satu itu dimakan apa? Empat orang. Bebas. Apa yang dalamnya sesepuh ya? Zaman dulu lah, satu keluarga bebek itu empat anak ya yang makan ya. Nah, apa tahu. Zaman itu demikian ya kan? Jawab, natum satu orang empat telurnya. Habis makan semua. Mana yang muda? Zaman sekarang, zaman sekarang betul. Sama saya ingat. Ibu saya beranak putri itu dibagi empat. Kata ibu, satu-satu, tak boleh nambah. Jamaah sekarang, piring percaya saja sama anaknya. Ini satu, bagi empat ya, itu piringnya Sini malah kopi. Minta apa? Satu biji minimal. Minimal itu atau itu kalau padang itu kalau yang hati maksudnya ini ya terus ini. Jangan sama. Godaan lebih banyak dari sekarang. Sehingga akhirnya orang itu beramal soleh lebih susah lagi. Yang ketiga kurang orang soleh. kurangnya soleh kurang yang banyak lah. Bukti pengajian pol-polnya tiga orang apa ya pengajian? Paling banyak di Istiqlal 150 ribu. Kalau konser mana yang Senayan full itu masih bayar nggak bayar sepak bola siaga satu Jakarta karena sinar ya kemerdekaan. Tidak ada pengajian sikit-sikit kan? Satu Ya. ya. Jadi ini adalah bagaimana apa itu kesabaran. Sebagaimana orang menggang bara api. Semakin kita tahan, semakin apa? Mati baranya semakin lepas, semakin membakar tubuh. Pilih mana? Nah dikatakan nanti mereka bagaikan menggambar hati. Yang nggak kuat mampu. Yang nggak kuat hilang. Sehingga mereka nanti yang paginya mukmin, sorenya apa? Sorenya mukmin, paginya karena nggak kuat dengan haram, beban, sabar, beragama bersama kita semua dimudahkan Allah Subhanahu untuk bersabar dalam agama ini dan di antara adalah kita berbanyak puasa agar Allah memberikan kita kesabaran Maya tersabar allah Siapa yang berlatih sana Bersabar Bersabar Allah akan memudahkan dia untuk itu yang sabar demikian mohon maaf ada demikian kita semua berurusan kita semua umat tidak bagaimana mampu mendapatkan hal tersebut untuk bawa kepada Allah Subhanahu wa Masih ada waktu kurang lebih 5 sampai 6 menit lagi kita berangkat jauh. Kita berangkat jauh. Subhanahu wa taala. Ada yang sahih. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abin sabil. Ini nabinya kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, kun jadilah kamu di dunia ghariban, orang yang asing atau yang numpang lewat, ambil sabil, numpang. Kalau orang asing itu biasanya bagaimana? semangat kerja ya pendatang sama aslinya lebih semangat kerjanya pendatang asli semangat jual tanah ya. yang asli sudah punya tanah buat kosan selesai ya. itu pada asli dia kalau kerja mana makan mana yang bagi dia tuh yang kedua, orang asik itu orang yang selalu apa? Mencari kawan yang sama, yang sama. Untuk apa? Untuk saling bantu membantu. Yang ketiga, orang asing itu pengennya pulang. Pulang kemana? Kampung halamannya manusia masih kemalangan surga sebab nah, mereka memiliki tuh tinggalnya tapi perantau tomat ke dunia nah merantau karena dia lupa dengan terap pengalamannya akhirnya lah di perantauan begitu pulang sesat jalannya dengan Ya berikutnya Pak namanya orang asing itu tidak pernah aman orang asing tidak pernah aman orang Cina itu pernah aman sekali di Indonesia tidak pernah aman khawatir apa dipakai sama orang asli pokoknya Nabi nyampaikan itu betul apa nih? di muka kita. Kita lihat aja di alam susah ini gimana orang asing bagaimana antum lihat kemudian kemudiannya akan Islam. Orang asing itu lebih sadar, daripada asing. Ya, ya. Dia sampai bersemangat kerjanya tidak kenal mah, lelah agar mencapai yang ingin sama dia baru pergi jalan. Kalau aku di sini dengan mahasiswa kemudian asing kemudian tok ya, leha-leha santai tidur pagi tidur siang, tidur sore, ya itu orang asing itu. Dia pernah ngalamin ini. ya asing dia sungguh-sungguh semaksimal mungkin nah, waktu yang ada hidup sampai apa? Kalau perlu tiga tahun Kenapa? dengan mendengarkan pengalaman ya yang tapi banyak mahasiswa itu yang bukan masih merasa happy sehingga kerjanya cuma dengan kalau ngaji, wah waktu saya nggak ada, ngaji habis. Iya tidur sama ngobrol sama kawan-kawan. Padahal dengan jaga Quran, hafal Quran, belajar ini dia akan tumbuh terang kecerdasan. Yang besar, antum apa Quran, nyamber. Sudah di antara mahasiswa yang berusaha susah satu perang adalah satu Zainal Sekarang tamat S2 Madinah dulu di UGM tadinya nah, apa Quran nah, tamat kuliahnya SD apa Quran kemudian S1 Madinah mengalami SD di Madinah kerja apa sebenarnya di Madinah banyak yang apa Quran subhanallah kok bagus dan saya mengalami sendiri menurut saya banyak apa Quran lebih baik daripada apa lebih ingin mengasah akal antum, otak antum banyak apa Quran, banyak apa Quran nanti antum kalau hanya ngapal apa namanya nama-nama asing itu kecil, kecil, kamu baca, ya. Udah hafal Quran dan bisa membaca Quran, nak ngapal istilah-istilahnya mudah tapi dari Allah Subhanahu Wa Jadi juga Abu sabil orangnya apa? nampak? Saya naik bis nih. Ya enggak, mampir di mana di Indramayu biasanya ya, kalau bis. Kira-kira lama-lama apa sekitar ya? Sebentar. Antum ketika sebentar apa? antum leha-leha main-main enggak? Ah? Makan secukupnya, sholat, kuliah lah siap-siap nunggu apa? Bisnya. Nah, nah kita demikian siap-siap tahu sebentar cuma 60 tahun kalikan dengan usia akhirat sehari seribu tahun berapa kan usia kita setiap setengah nyampe nah kalau antum misalnya perjalanan ke Jakarta kasih setengah jam nunggu di tengah jalan untuk persiapan saat kembali kira-kira akan akan akan lakukan Pertama jadi bekal mesti jadi apa? Bekal. Wah bakal panjang nih. Butuh air, beli air. Eh? Oh lapar, beli roti itu apa? Ayo, nah, butuh lagi? Semua kebutuhan dah kita bawa. Nah, begitulah maksudnya. Harus demikian. Setiap harinya berpikir apa? Mempersiapkan bekal untuk jalan jauh ke negeri akhirat kita. Itu mana pun ka'annaka naga aw abir sabil. Itu gampangannya, bukan apa? Teorinya. Itu gampangannya. Kalau tadi banyak sekali, kata Ibn Umar, jangan nunggu pagi amal sekarang jangan nunggu pagi hari. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu kan sore hari beramal. Jadi kalau aku sedang kuliah, ya enggak, jangan nunggu besok, nunggu hari diselesaikan semuanya. Tugas praktikum selesaikan segera jangan nunda. Sekarang kita selesai. Kalau mampu dua hari, dua hari buat jangan buat tiga hari. Jadi kan kalau ikutilah kaidah ini. Abirus sabi. Wallah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Holly Sabumi atas nasihatnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan mampu kita amalkan dan kita eh, lagi akan masuk maghrib. Eh, nanti kita ada maghrib terus bisa dimakan terus nanti ada makanan nanti dihabiskan setelah maghrib nanti ada kajian lagi yaitu pembahasan fikih ibadah yang disampaikan oleh Ustaz Lili Mujianto SC beliau adalah alum dari SD Imam Syafi'i Jember nah, nanti eh, saya harapkan setelah maghrib eh, bisa mengikuti kajian selanjutnya yaitu pembahasan fikih ibadah kajian ini eh, diadakan secara rutin setiap hari Jumat pada maghrib sampai isya mengupas mengenai fikih-fikih ibadah mulai dari taharah, sholat, zakat dan lain sebagainya dan e, eh, kedepannya saya mohon e, yang ada di sini juga bisa menghadiri kajian-kajian rutin kita salah satu kajian rutin kita di hari Senin e, pembahasan usul salah, salah satu usul atau tiga landasan agama Islam yang wajib kita ketahui yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan di Masjid Al-Fajar waktunya Senin pada maghrib sampai jam 19.30 eh, dan insya Allah nanti kita akan adakan kajian-kajian lain dan program-program lain kita ada bahasa Arab dan eh, untuk tasin insya Allah eh, kami usahakan bulan depan kita akan ada tasin bagi yang ingin mempelajari agama e, mempelajari al bisa disampaikan melalui kontak person kami e, yang ada di situ di pamflet itu ada di bawah sendiri itu ada kontak person kita e, mungkin sudah masuk maghrib mungkin kami dari panitia dari forum sudah Islam ekonomi Islam ada tidak ada saatnya dari ada kekurangan kami mohon maaf saya di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.